Di dalam Quranul Karim demikian pula di dalam sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam kita sebagai seorang muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala diperintah untuk selalu istiqamah istiqamah selalu dalam ketaatan kepada Allah selalu dalam ketaatan kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam tanpa seorang hamba itu tanatuh berlebih-lebihan melampaui batas dalam amalannya sesuatu yang tidak diperintah oleh Rabbnya sesuatu yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam tanpa pula si hamba itu mengurang-urangi mengurang-urangi syariat Allah mengurang-urangi sunnah Rasulnya dengan menyia-nyiakan perintah Allah dan ajaran Rasulnya meninggalkan apa yang diperintah padanya atau dia malah melanggar melakukan larangan-larangan yang diharamkan pada dirinya ibadallah hadirin jamaah sekalian rahimakumullah Bahkan Allah Jalla fi'ula Memerintahkan kepada Rasulnya Beliau Yang maksum Dari segala kesalahan Beliau Yang maghfur Terampuni Segala dosanya yang telah lalu maupun yang akan datang Beliau pun Allah tujukan perintah kepada beliau sallallahu alaihi wasallam dalam firman-Nya fastaqim kama umirta wa man taba ma'ak maka beristiqomahlah kamu dan begitu pula orang-orang yang bertobat bersamamu Allah perintahkan Rasulnya untuk beristiqamah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala karena sangatlah penting arti istiqamah itu bagi seorang hamba selalu dirinya berusaha mentaati Rabbnya berjalan di atas sunnah Rasulnya orang-orang yang istiqamah ini Allah janjikan bagi mereka innal ladzina rabbunallahu tsumma istaqamu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la wa abshiru bil jannati allati Sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabb kami adalah Allah Kemudian mereka istiqamah turun kepada mereka para malaikat menenangkan mereka agar mereka jangan kalian takut agar jangan kalian bersedih di saat keumuman orang pada ketakutan di saat kebanyakan orang pada bersedih mereka ditenangkan oleh para malaikat Allah wa abshiru bahkan berita gembira bagi kalian surga yang telah dijanjikan untuk kalian nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah kami adalah para wali bagi kalian di kehidupan dunia dan akhirat yang membela kalian yang melindungi kalian di kehidupan dunia dan akhirat walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma untuk kalian di dalam jannah segala yang kalian inginkan untuk kalian di dalam jannah segala yang yang kalian minta nuzulan min ghafurir rahim semua itu sebagai jamuan dari Allah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Begitu besarnya arti istiqamah ini bagi seorang hamba dan begitu besarnya balasan Allah bagi orang yang istiqamah dalam ketaatan kepada Allah Kemudian Allah pun menyebutkan wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila wa amila saliha wa qala innani minal muslimin siapakah orangnya yang lebih baik perkataannya dari orang yang berdakwah kepada Allah dan dia beramal saleh dan mengatakan dirinya orang yang pertama berserah diri kepada Allah maka dakwah kepada Allah dakwah kepada tauhid dakwah kepada sunnah dakwah kepada istiqamah merupakan amalan amalan yang besar menjadi termasuk amalan terpenting membantu istiqomah seorang hamba dengan dakwah kepada Allah seorang hamba akan diberi keteguhan oleh Allah untuk istiqamah di atas jalannya intansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum jika kalian menolong agama Allah pasti Allah pun akan menolong kalian dengan berdakwah kepada Allah apa yang Allah janjikan bagi orang-orang yang beristiqamah akan dia dapati makanya Allah sebutkan tidak ada orang yang lebih baik dari orang yang berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala Allah juga sebutkan di surat Al-Ahqaf إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون Orang-orang yang istiqamah Mereka berkata Rabb kami Allah Kemudian mereka istiqamah Tidak akan mereka takut tidak akan mereka bersedih dan mereka itulah penghuni-penghuni jannah nasallallahu min fadli mereka kekal abadi di dalamnya balasan yang Allah berikan atas apa yang mereka amalkan di dunia ketaatannya ibadahnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan Allah selalu memberikan kepada kita semua istiqamah ala siratihil mustaqim aqulu ma sami'tum wastaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walaa وبعد عباد الله جماعة sekalian rahimani wa rahimakumullah di dalam sunnah sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga mengajarkan kepada kita qaribu wasaddidu bermukorobahlah dan lakukan tesdi tesdi adalah istiqomah itu sendiri tesdi agar seorang hamba selalu mendapatkan sadar selalu di atas as-sadar as-sadar isobatul haq agar dia selalu mendapati al-haq agar dia berusaha selalu untuk di atas al-haq beristiqamah di atasnya muqarabah dengan dia muqarabah menjalankan perintah Allah dan Rasulnya meninggalkan larangan Allah dan larangan Rasulnya tanpa dia hulu tidak menambah-nambah apa yang diajarkan Allah dan Rasulnya tanpa dia kurang-kurangi apa yang diperintah Allah dan Rasulnya. Maka ini mengajarkan kepada kita istiqamah Orangnya tidak akan menambah Tidak akan melakukan apa yang tidak disyariatkan Allah dan Rasulnya Orangnya tidak akan meremehkan dan meninggalkan ajaran Allah dan ajaran Rasulnya Orang yang tidak akan mengubah-ubah perintah Allah dan perintah Rasulnya. Wa'alamu annahu lan yanjua ahadun minkum bi'amalih. Dan ketahui tidak ada siapapun dari kalian yang akan selamat karena amalannya. Qalu wala anta ya Rasulullah. Bahkan dirimu juga wahai Rasulullah. Qala wala ana illa ayyataghammadani Allahu birahmatih. Kalau saja Allah tidak menutupi aku dengan rahmatnya Tapi dengan rahmat Allah Allah selamatkan Rasulnya Allah subhanahu wa ta'ala Menjanjikan kepada beliau jannah Maka ibadallah jamaah sekalian Lakukanlah oleh kita Berusahalah kita untuk selalu mengamalkan Apa yang ilmunya telah kita ketahui dari perintah Allah dan perintah Rasulnya syariat telah banyak kita pelajari amal ibadah telah banyak kita dengar ilmu telah sering kita dengar dan kita kaji yang lebih penting darinya adalah pengamalannya amalkan oleh kita apa yang telah kita tahu dari Allah dan Rasulnya istiqamah menuntut untuk kita berusaha selalu menjalankan perintah-perintah Allah dan Rasulnya. Barakallahu li walakum fil Qur'ani was sunnah wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi ma min al-ayati wal hikmah wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام